Alhamdulillah pada kesempatan petang ini pada maghrib hari Rabu malam Kamis 24 Februari 2021 Hijriah maka bertepatan dengan 12 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan kitab al ahbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-55 dan sesi yang ke-55 ini kita akan membahas tentang permasalahan masalah yang ke-6 Al-Mas'alatu As-Sadisatu Tidak tazaha mabaina sahur wa wasil janabah Itu kita sahur jika terjadi di waktu yang sempit dua amalan amalan melaksanakan sahur dan amalan mandi itu. maka apa yang didahulukan karena waktunya sempit contohnya dia terbangun dari waktu sahur sekitar 4 40 hanya 10 menit, 15 menit untuk mencapai waktu sahur sampai adzan fajar yang kedua. Dan pada saat itu juga dia belum mandi dulu. Maka apa yang didahulukan? Inilah yang akan kita bahas sisi yang paling penting. Sisi yang pertama menjelaskan kepada kaum muslimin terutama Allah yang mana mereka berpersepsi dan beridiom berpendapat dan pendapat yang tentunya salah tanpa hadis bahwa seseorang jika masuk kepada hari puasa dari junubnya di waktu malam maka mereka beranggapan puasanya terkurang dari pahalanya atau bahkan puasa yang tidak diterima. Maka ini yang ada di kalangan awam. Tentunya ini sebaliknya. Tidak ada dalil dan justru sempurna peribadatan puasanya. Seperti nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Dan yang kedua, menjelaskan kepada kaum muslimin jika terjadi kesibukan di waktu yang sempit, dibutuhkan dua, tiga, empat amalan ibadah yang tidak mungkin untuk disatukan keduanya pada waktu itu, maka di sini dicari mana yang lebih baik untuk dilakukan sesuai dengan al-adilah asyariah. Maka di sini dalam pembahasan ini Masalah tentang seseorang yang terlambat waktu sahur, dia dapati dirinya junub. Dan dia dapati dirinya dalam keadaan 10 seperempat jam lagi waktu sahur. Maka kalau dia mendahulukan misalnya sahur, lalu bagaimana dengan mandi junubnya? Di mana dia mempunyai persepsi bahwa orang yang junub puasanya mungkin tidak diterima, mungkin seperti itu. Atau dia kedepankan sahur, eh, dia kedepankan mandi junub. Lalu sahurnya kapan? Habis waktu untuk mandi junub, apalagi musim dingin misalnya di daerah-daerah yang dingin yang harus menghangatkan air, maka butuh kepada waktu. Alhasil permasalahan seperti ini, mana yang dikedepankan? Maka jawabnya yang dikedepankan adalah waktu sahur. Dari berbagai perkara. Perkara yang pertama, Waktu sahur itu dia mudhayyafah ataupun sempit waktunya. Dibatasi dengan masuknya fajar yang kedua. Maka waktu sahur sempit. Jika didahulukan mandi junub, maka waktu sahur akan hilang. Maka pendalilan bahwa pilihan yang pertama sahur karena sahur itu waktunya sempit. Pendapatnya seperti hadis ataupun dari ayat yang pertama, yang, yang ayat ini di surat Al-Baqarah wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al faytul abyad min al faytil aswadi min al-fajr. Yang maknanya makanlah dan minumlah sahur kalian sampai terlihat di ufuk timur garis putih yang horizontal dari terbitnya matahari dan juga dari hitamnya kegelapan malam. Maka di sini poin yang kalimat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Lafaz hatta di lugatil Arabiyah yufidu al-ghayat, memberikan limited, memberikan batasan, memberikan deadline. Makanya, makanlah dan minumlah sampai kapan? Sampai terbitnya al-fajr yang kedua. Itu makna ayat ini. Sehingga sahur itu waktunya dibatasi. Dan begitu pun di hadis yang datang dari Aisyah dan juga datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum yang disebutkan bahwa la hukum ada nabilal min sahurikum. Janganlah kalian larang diri-diri kalian dari makan sahur di saat Bilal melaksanakan adan. Fa'inna hukana yu'adhinu bilail karena Bilal ada di malam hari di fajar al qadid Walakin Ida sami'tum nida Ibn Umi Maktum fala taqtulu wa la Namun jika mendengar adan Ibn Umi Maktum maka jangan makan dan jangan minum lagi. Karena apa? Fa'innahu hukana yu'adhinu bi al-fajr. Karena dia dulu adan di waktu masuk fajar Fakila lahu au yuqalu lahu asbakta Maka telah masuk waktu fajar, telah masuk waktu pagi. Maka di sini dilarang untuk makan sahur. Dari pendalilan dua hadis ini pun menjadi pendalilan bahwa sahur itu waktunya ada limited, ada batasan. Sehingga kita katakan bagi orang yang terlambat mendahulukan sahur. Itu alasan yang pertama tadi waktunya terbatas. Dan yang kedua, juga banyak dalil-dalil yang terdahulu bahwa makan sahur itu barokah. Seperti di hadis Anas yang mutawatir alaih dan hadis-hadis sahabat yang lain, hadis Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya yang diriwayatkan ashabus sunnah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasar fa kainah fisahuri sahuri fisahuri sahuri barokah. Maka sahurlah karena dengan makan sahur itu kalian mendapatkan barokah. Ditafsirkan oleh para, para ulama di antaranya An-Nawawi rahimahullah di syarat Muslim bahwa yang diinginkan barokah di sini kembali kepada dua perkara. Barokah duniawiyah dan barokah al-ukhrawiyah. Ini pun disebutkan al hafid di Kafir Bari. Maka barokah duniawiyah seperti apa? Dengan kita makan sahur badan kita akan segar, bugar, kuat ada bahan untuk dibakar dari kalori dan untuk dijadikan tor dari gula darah glukosa yang mengalir di darah kemudian pankreas yang mengeluarkan enzim insulin akan mengikat gula darah menjadi power menjadi tenaga dengan sahur ada power untuk kita menjadi kuat di siang hari ini barokah yang pertama di dunia. Sehingga dia bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat duhur, asr, maghrib, dan juga dia bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan uang, memberikan sesuap dua suap makan dari istri-istrinya dengan sahur barokah. Dan faedah yang kedua barokah di hari akhirat. Dengan mengikuti sunnah Nabi maka Allah akan mencintai dan memasukkannya kepada surga. Ini barokah yang ukhrawi maknanya. Maka dari kedua sebab ini, pertama, sahur itu waktunya sempit. Dan yang kedua, sahur itu mempunyai barokah. Di saat seseorang terbangun dari tidurnya dan dia mempunyai homework ataupun PR untuk mandi junub dan juga sahur sekaligus akan terlambat, maka dipilihlah sahur. Maka oleh sebab itu, penulis Allah memberikan tiga hadis di dalam makna yang mana hadis-hadis ini berfaedah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati waktu sudah masuk kepada siang Ramadan dan dia dalam keadaan junub. Maka di sini membantah persepsi yang salah. Membantah mereka yang gagal paham bahwa permasalahan orang yang junub dan masuk kepadanya siang Ramadan itu tidak membatalkan puasa dan tidak mengurangi pahala puasa. Dan ini terjadi pada Nabi. Maka Nabi kita dan dia Rasul utusan Allah berada dalam keadaan junub dan dia sudah masuk kepadanya al-fajr. Maka Nabi tinggal mandi dan sholat dan terus berpuasa. Tidak terbatalkan puasanya dengan junub yang masuk kepadanya waktu diharamkan sahur dan masuk kepadanya siang Ramadan. Maka tidak berpengaruh. Maka di sini penulis menyebutkan hadis-hadis yang derajatnya sahih pertama dari Aisyah dan Ummu Salamah sekaligus dua sahabiah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena wal fajr wa huwa junubun min ahli. Bahwa Nabi suatu hari mendapatkan fajr masuk kepadanya bulan Ramadan dan masuk kepadanya hari bulan Ramadan dan dia dalam keadaan junub dari istrinya yang tasilu wa yasum. Kemudian mandi untuk sholat fajar Kemudian setelah itu melaksanakan puasa. Tidak batal puasanya. Dan begitu pun berkesendirian dari Aisyah, istri Nabi, Jadi oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW dulu yudrikul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi kasih fayaktasilu wa subuh. Bahwa Nabi mendapati fajr dalam keadaan di bulan Ramadan dia dalam keadaan junub. Maka tidak membatalkan puasanya min itu min tanpa mimpi basah karena dia mempunyai istri maka dia yang mempunyai istri tidak ada mimpi basah kebanyakan kecuali dia jika safar bisa jadi kasiru wa yasumu maka dia mandi dan berpuasa dewasa oleh Imam Muslim dan hadis terakhir dari Umi Salamat semangat dengan ini maka di dalam maka di dalam hadis ini yang ketiga-tiganya menjadikan pendalilan bahwa permasalahan masuknya seseorang kepada siap Ramadan dalam keadaan junub tidak membatalkan puasa. Maka ini yang menjadi pendalilan kita mendahulukan sahur daripada kita melaksanakan mandi junub duluan. Karena jika kita melaksanakan sahur, mandi junubnya terlambat tidak apa-apa. Namun jika kita melaksanakan mandi junub dan sahurnya terlewat, maka tidak mendapatkan berapa dan tidak makan sahur lagi. Akan lapar di siang hari. Maka Inilah dari pembahasan yang kita berikan di dalam permasalahan kita Siang Ramadan di pasal sahur dan di sini ada soal jawab.